Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Sahabatku yang senantiasa dalam kesyukur dan kesejukan hati Semoga senantiasa indah ya paginya Emang indah sih sejuk pagi hari ini Semalam diguyur hujan Nah Semoga berdampak baik ya untuk kesehatan hati kita Gitu ya Kang Riyad ya Betul Muti ya. Kenapa batuk-batuk gitu? Iya, tahu pagi-pagi batuk. <laughs> Baik, apa ketemu lagi di Jumat pagi hari ini, kesempatan 12 Desember 2014 dan kita sudah masuk 19 Safar 1436 Hijriah. Di ruang surga ya Kang Riyad ya. Betul, Muti. Bersama guru kita Bu Yahya dan sejatinya harus bersama uh, eh, bersama Bang Hak. Iya. Cuman barusan tadi masuk SMS inbox, Abang sakit mendadak. Semoga boleh ya Semoga dalam kesehatan, kesehatan ya. diberi kesembuhan. Amin. Baik, bersama kita sudah ada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. ya. Alhamdulillah. Berkat doa para pendengar semua dari Kak Muti, Bang Riyad amin, semuanya. Insyaallah. Iya Bu ya, pagi yang sejuk. Insyaallah. Amin. Semoga sesejuk hati sahabat semuanya. Bersama Bang Hak harusnya Bu ya. <laughs> Barusan ada SMS masuk. Semoga, semoga diberi kesembuhan, sehat. Ya, amin, insya Allah. Udah satu minggu ini ya sih ya, flu iya. ya. Iya, dia dan nampaknya berat sekali bu ya Baik abang, semoga dalam kesehatan sudah didoakan oleh Buya dan semua sahabat kesemuanya. Ya. Pagi hari ini, Kang Riyad kita ngobrolin tentang iya. sesuatu yang pudar ya. Iya. Iya, kalau ada apa namanya? Kalau baju. Iya, <laughs> udah kelamaan. udah kelamaan. Itu jadi, jadi warnanya juga pudar. Iya, terus juga nggak jelas nggak jelas mm-hmm. terus juga kalau ini lagi musim hujan mm-hmm. ya kan kalau pas ada chat benar <laughs> nggak sih kena air hujan iya ya kena panas dan uh, hujan juga bisa mudah iya, ya yeah. Dewan Konon katanya sunatullah ya mm-hmm. yang ada di dunia itu akan mengalami yang namanya perubahan, perubahan. hmm pun Konon katanya cinta di dalam rumah tangga ah, Iya, ah, okay. hmm awalnya mungkin Eh, cinta itu bersemi awal iya. pernikahan, yeah. beberapa tahun membina rumah tangga. Justru berkembang awalnya. Iya, yeah, hmm. berkembang, terus bersemi habis berkembangnya. <laughs> nah, terus gugur jadinya. Yeah. Baik, pagi hari ini kita bakal bersama Bu ya, sahabatku hmm. di rumah ke syurgaku, dengan tema ketika cinta pudar dalam, dalam pernikahan. Pernikahan. Iya, yeah. silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada. Muti Angriat. Jika berbicara tentang sebuah jalinan di dalam Islam bahwa jalinan yang dirajut dalam sebuah rumah tangga iya. itu tidak semata-mata urusan syahwat. Yeah. Iya. Akan tapi makna ada makna yang sangat agung yang ingin diraih oleh dua pasang, atau oh, iya, sepasang hamba yang menjalin jalinan tersebut yaitu untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dua hal ini sudah sangat cukup untuk menjadikan seseorang itu akan menjalani hidup rumah tangga dengan pasti arahnya sudah sangat jelas dan arahnya sangat pasti. Mm -hmm. Kemudian juga kalau kita cermati di dalam Islam ada satu pendidikan mm -hmm. yang disebut pendidikan membersihkan hati agar jangan sampai hidup kita itu dikuasai hati kita dikuasai oleh kebencian dengan sesama akan tapi yang ada adalah kasih dan cinta ingat di sini terlepas dari yang namanya syahwat Iya kasih dan cinta, kasih dan cinta ya. Nah, sehingga ada ancaman Nabi tentang namanya bagdo, sifat yang membenci, kedengkian, hasad, dan seterusnya. Jika seorang hamba itu sudah mengenal makna ini, setelah tertempa hatinya dengan gemblengan-gemblengan semacam ini, didikan-didikan, membersihkan hati, begitu mudahnya ia di dalam menjalani hidup bukan sekedar hidup rumah tangga akan tapi dengan tetangga yang jahil pun ia akan bisa tentram hatinya karena apa ia mengerti bagaimana menata hati ia tahu bahwasanya jika kejahilan yang dilakukan tetangga dan orang lain akan mengangkat derajat dan memberikan pahala menjadikan ia mendapatkan pahala di hadapan Allah mhm. ini dengan orang lain nah dalam keadaan dia tidak diperlakukan baik sekalipun, dia bisa tampil sebagai seorang yang tenang, sabar. Karena dia ngerti bahasa di balik ini semua adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah hati tertata semacam ini, maka begitu mudah di dalam menjalani hidup, apalagi dalam hidup rumah rumah tangga, rumah tangga yang hak di dalam rumah tangga lebih banyak daripada hak bertetangga. Kewajiban-kewajiban pun lebih banyak daripada di dalam bertetangga. Nah, kalau sudah seorang hamba itu sudah membiasakan atau melatih hatinya untuk tidak menanamkan kebencian, hasad, hasad dengki dan seterusnya, kesombongan, maka kira-kira problem apa yang bakal melanda rumah tangga di saat tidak ada cinta? Oh, tidak ada. Iya. Tidak ada problem. Sehingga ketahuilah bahwa bagi seorang soleh, mm-hmm. di dalam menjalin rumah tangga tidak harus dengan cinta. Akan tapi ketahuilah. Sampai dikatakan bahwa jika engkau nikahkan putrimu dengan seorang yang soleh yang kenal Allah, kalau dia tidak mencintainya, mencintai anakmu, mm -hmm. maka dia tidak akan berbuat dolim. Ya kan? Yeah, Karena dia ngerti, berbuat dolim kepada istri adalah haram. Tidak akan tampak muka masam. Mm. tidak akan tampak kalimat-kalimat kotor karena dia ngerti ngerti kebolehan. Jadi kalau dalam Islam, ya, ketentraman batin itu tidak semata-mata urusan syahwat. Mm-hmm. Sehingga mungkin seorang itu tidak ada cinta, akan tapi tidak akan berbuat dolim. Sehingga tidak akan tampak kezaliman tersebut. Ya, karena dia ngerti, ini adalah istri. Apalagi sudah punya anak dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada kebencian kecuali kebencian perilaku. Allah. Kalau misalnya pasangannya adalah melakukan keharaman, tidak melakukan sholat dan seterusnya, kita benci perilaku, bukan benci zat. Karena kita dilarang membenci zat. Kita tidak boleh membenci zat. Iya. Zatnya adalah ciptaan Allah. Maka sungguh beruntung jika Anda mendapatkan pasangan yang kenal Allah. Lihat. Dan Anda pun tidak perlu berkata saja jangan-jangan kamu tidak mencintaiku. Tidak usah ngomong begitu juga. <laughs> Karena permasalahannya adalah permasalahan bagaimana seseorang menjalankan kewajiban. Maka mungkin dia mengucapkan kalimat cinta berulang-ulang. Dan itu bukan satu yang bohong, cinta karena Allah. Iya. Bukan sebab-sebab urusan syahwat. Nah inilah pentingnya bagaimana pendidikan di dalam Islam yang namanya terbiah atau dunia tasawuf. Nah kalau ada orang katanya masuk dunia tasawuf misalnya, sama istri masih kejam sama ini, adik dia tidak kenal makna ini. Udah kan orang lain saja kita tidak boleh membenci. Mm -hmm. Coba. Jadi terjadi percekcokan di saat lunturnya cinta mm-hmm. adalah iya. di saat hati itu kotor. Nah, saat hati kotor. Baik. Sakit Di saat hati itu dengan penyakit kotor tadi, penyakit kebencian tadi. Bukankah dia adalah hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Kan? Mungkin tidak ada cinta lagi. Akan tapi apakah tidak diajarkan untuk kita saling mencintai karena Allah? Untuk saling memberi kasih sayang, ya? Untuk saling menghormati terlepas dari namanya cinta syahwat Kelihatannya ditanya kalian itu bukan masalah cinta ini, bukan cinta-cinta karena Allah, cinta syahwat ya pertanyaan. Jadi judulnya adalah cinta syah cinta syahwat. <laughs> Kalau cinta karena Allah nggak boleh pudar sampai kapanpun. Ya. Ini cinta syahwat barangkali mohon maaf karena ber, ber, bersama berjalannya waktu ya, akhirnya pun ikut berubah mulai dari fisik dan seterusnya ya. Sehingga kaki nenek, kaki nenek ya jadi sudah tua. Akan tapi apakah dengan bersama dengan keriputnya kulit dan membungkuknya tubuh dan jalan tertatih-tatih kaburnya pandangan lalu lalu kita buang begitu saja kabur juga cintanya oh. <laughs> alangkah hinanya orang kasihan amat menjalin cinta bukan karena Allah jadi kalimat cinta pudar adalah di saat itu adalah berbicara tentang urusan syahwat ya. karena mungkin sudah usia sehingga mungkin melihat pasangannya mm-hmm. secara syahwat sudah tidak tidak membangkitkan syahwat mungkin ya tapi kita harus tahu di sisi lain bahasanya istri bukan untuk membangkitkan syahwat. Hmm. Akan tapi istri adalah untuk menyelesaikan syahwat. Hmm. Ini beda ya kalimat yang sangat sederhana. <laughs> Nah, jadi jangan sampai orang itu hidupnya hanya untuk membangkitkan syahwat. Hmm. Akan tapi hendaknya di saat syahwat itu datang dia punya pelampiasan yang iya. yang halal. Kalau ada orang hidupnya hanya untuk melampiaskan syahwat maka dia lebih buruk dari binatang. Hmm. Jadi bagaimana kita itu itu bukan untuk melampiaskan, untuk membangkitkan syah, syahwat. Akan jadi saat syahwat ada, maka dia menyelesaikan syahwat, dengan pasangan. Bahkan dalam bahasa sederhana urusan-urusan cinta yang dimaksud cinta syahwat. Kalau sudah tidak ada cinta syahwat, apakah sudah tidak ada kasih sayang? Untuk bisa melanjutkan satu jalinan. Baik untuk berkasih sayang mungkin sudah dikuasai oleh oleh uh, satu rasa kebencian dan itu sendiri sudah salah anggap saja sudah dia tidak bisa mengalahkan kebencian yang datang ke hatinya akan tapi apakah sudah tidak mengerti makna tanggung jawab setelah itu nah bahwasanya dia adalah istri dia adalah suami tanggung jawab yang harus jadi kalaupun tidak dengan cinta, bukan bukan bukan makan masih ada kasih sayang. sayang. Kalau tidak ada kasih sayang ada tanggung jawab situ. Dan sebetulnya kemudian setelah itu apakah kita tidak punya rasa kemanusiaan kita bahwasanya dia adalah manusia yang tidak boleh kita lolimi, kita sakiti dan seterusnya. Baik. Maka sebetulnya kalau berbicara tentang jalinan rumah tangga dalam Islam sangat luas dan indah di atas keindahan. Hmm. Sehingga mungkin seorang istri tidak pernah tahu kalau suaminya tidak mencintainya. Sekarang orang katanya mencintainya kadang-kadang masih memukul dan berkata kata mencaci dan kata mengolok. Bagaimana ya kisah? <laughs> Katanya saling mencintai. Wah, kalau setiap hari, setiap pagi, setiap I love you. Aku cinta kamu dan sayang kamu. Akan tapi sesaat juga dia mencaci bagi dan mengolok. Bagaimana ini kisah bisa terjadi? Akan tapi seorang soleh tidak akan keluar kalimat yang kotor. Tidak akan keluar kalimat yang menyakitkan. Biarpun cinta juga Biarpun tidak cinta, urusan syahwat, akan tapi dia tidak akan mau berbuat berbuat zalim. Karena berbuat zalim ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekarang perlu koreksi diri semuanya yang menjalin, menjalani rumah tangga. Mungkin ada saat dan juga ada satu hal yang kita perlu cermati urusan syahwat ya berkurangnya cinta karena syahwat ya. Kalau cinta karena Allah gimana bisa berkurang kan? Tidak mungkin, tidak boleh ya, tidak boleh berkurang. Ya. Akan tapi yang dimaksud barangkali urusan syahwat, katailah bahwa berkurangnya syahwat bukan karena objeknya itu sudah tidak membangkitkan syahwat kadang. Hmm. Hah? Berkurangnya syahwat seorang suami atau seorang istri bukan karena suaminya atau istrinya itu sudah tidak membangkitkan syahwat lagi. Bisa saja karena kesalahan kita iya. di saat memandang yang lainnya. Nah, untuk bila mata sudah tidak pernah dijaga. Coba. Seorang suami yang mengobral pandangannya, tidak menjalankan perintah Allah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim Katakan kepada kaum pria itu para kaum yang beriman itu agar menjaga matanya dan itu juga termasuk mukaddimah untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga. Kullu mu'minati yaghdudna min absarihinna dan katakan kepada para wanita itu untuk bisa menjaga matanya agar bisa ini menjadi mukaddimah untuk keabadian dalam cinta dalam rumah tangga itu. Dan mohon dicermati. Coba kalau pandangan kita celalatan kemana-mana. Apalagi ada sebagian orang yang berkata bahwa karena terbiasa dengan menonton film porno, film kotor untuk membangkitkan syahwatnya di saat berhubungan suami istri. Tanpa disadari dia akhirnya pada suatu ketika harus ngomong bahasanya aku tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali aku membuka film tersebut. Nah, untuk Alhamdulillah. Artinya apa? Ya, Bukan karena dia tidak punya syahwat kepada istri. Akan bisa dilatih syahwatnya adalah dengan selain is istri sehingga melihat gambar yang mohon maaf mungkin sangat lebih bagus daripada milik istrinya. Ya. Karena yang dibuat karena yang melakukan film itu adalah orang yang pemeran semuanya. Dipilih dari bintang-bintang yang katanya mungkin lebih cantik dari istrinya atau lebih ganteng dari suaminya. Kemudian dengan permainan yang namanya maaf film kan bisa dimacam-macam begini dan sebagainya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pasangan pasangan. termata dia sudah dibuat oleh hayalan akan melakukan perbuatan seperti itu sehingga tidak menemukan di pasangannya sehingga dia bisa merendahkan pasangannya dan itu awal kehancuran makanya ya jangan dengar fatwa picisan sebagian orang yang katanya ustadz mengatakan kalau nonton film begitu untuk suami istri bangkitkan syahwat suami istri gak apa-apa akibatnya bukan di situ akibatnya bisa akhirnya meremehkan sang istri atau sang suami lalu berkata ah jauh benar miliknya itu kok bagus benar akan tapi milik istri kok cuman begitu naudzubillah maka dari ini termasuk sebab bagaimana runtuhnya budarnya budarnya cinta untuk syahwat tadi. Bagaimana budarnya syahwat tersebut? Jadi ayo kembali kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mata kita jaga dan semakin kita takut kepada Allah lihat rumah tangga akan dijalani seorang hamba dengan penuh keindahan lihat di saat tidak ada cinta pun masih ada kasih sayang yang harus kita ilah dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah tidak cinta lagi dengan Nabi Muhammad? Apakah kita tidak tahu kalau Nabi Muhammad marah jika ada seorang suami memukul istri? seorang istri yang tak yang mulutnya tajam kepada suami, maka kembali kepada syariat Nabi Muhammad adalah untuk mengabadikan cinta itu sendiri. Mengancam sampai ada orang jauh dari pendidikan Nabi. Dan begitu sebaliknya, wahai orang yang mengaku dirinya dekat kepada Rasulullah, dekat dengan agama, dekat kesolehan, akan tapi ternyata kau masih berbuat dolim dengan pasangan, maka adalah pendusta, dan pendusta, dan pendusta. Baik, kalau di dalam Al-Quran, imsak bimafru'at tasrih bihsan. Kalau kita ingin mengambil seorang pasangan, seorang istri, kalau seorang suami atau seorang suami, hendaknya itu semua adalah dengan baik dan baik dan harus baik dalam berjalan rumah tangga. Akan tapi jika tidak bisa, tidak ada alasan untuk berbuat dolim Akan tapi kalaupun kita melepasnya pun tidak boleh melepas dengan bentuk kezaliman. Akan tapi dengan penuh kasih sayang lihat. Sehingga seorang suami yang harus mencari istrinya karena satu hal. Bahkan mungkin si istrinya melakukan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan hmm. oleh manusia karena akan menjadikan bukan tidak bisa dimaafkan secara uh, secara mutlak akan yang mungkin kekecewaan seorang suami misalnya naudzubillah dan semoga menjauhkan dari keluarga kita semua dan anak keturunan misalnya seorang istri melakukan perzinahan yang terlihat di mata seorang suami, barangkali seorang suami sangat tersakiti hatinya akan tapi sakitnya hati itu tidak boleh menjadi dan kalau memang tidak mampu untuk bertahan dan mendidiknya lagi maka cukuplah dilepas dia dilepas. Dan tidak usah diungkit dan tidak usah digugat dengan istilah perselingkuhan dan seterusnya. Cukup dilepas dengan tasrih biihsan dengan cara yang baik dan berikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Berikan bekal secukupnya untuk dia menikah dengan laki-laki ini dia suka. Sehingga dalam Islam sangat indah yang semacam ini. Bukan dicacimaki maki diolok dasar istri selingkuh, pengkhianat, pejina, ah, ah, ah. Tidak begitu. Karena ada berikan. apa dia adalah juga umat Nabi Muhammad. Mungkin saat dia terpleset dalam zina akan tapi dia pun harus kembali kepada Allah. Ada pun seorang suami yang sudah terlanjur kecewa, mungkin tidak bisa dapatkan dipaksakan pesan pendidikan ini. Mungkin kalau masih bersamaan mungkin, mungkin akan menjadi kebencian dan permusuhan. Iya. Akan tapi lihat di saat berpisah pun adalah berpisah dengan iya, kebaikan dan kemuliaan yang ada di dalam Islam. Baik, jadi mudar dalam makna berubah menjadi kebencian tidak ada di iya. dalam Islam. Tidak ada alasan untuk merubah jalinan yang semula adalah cinta menjadi benci tidak ada. Bahkan kita harus menjauhkan diri dari sifat membenci kepada kaum kaum muslimin. Kalaupun kita harus benci, ingat membenci pekerjaan yang busuk, bukan membenci zatnya. Ya, Masya Allah. Baik, ini saja insya Allah. Baik, Bu ya terima kasih sebagai pandemi yang luar biasa ya Kang Riyadi ya. ya Baik, ternyata ke hakikat cinta adalah cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Betul. Jadi di dalam rumah tangga juga dibawa hmm. ya Kang Riyad ya. Dan itu juga ada tahapannya. Kalau memang cintanya udah pudar, yang penting ya, ya. ada kasih sayang. Betul. Iya kan. Eh, setelah itu lagi ada rasa tanggung jawab. Betul. Terus ada lagi yang terakhir rasa kemanusiaan. kemanusiaan. Jadi nggak ada namanya benci itu akhirnya memang pudar. buat zolim. Ya, betul. Ya, betul. Kok, Emang harus pudar <laughs> benci kembali ya. Baik, terima kasih untuk Anda selalu stay mm -hmm. di mm-hmm. semen FM Cirebon Kang Ria ya. Betul, Dan berarti. kita jangan lupa juga nih tak lupa di menyapa media partner kita iya. dan juga Radio Ku Network, Network ya. ya. Mm -hmm. Silakan Kang Ria. Ada Radioku 104,8 FM Kuningan. Iya radioku 92,4 Majalengka, mm -hmm. ada radioku di 104,7 FM Batam. Terus ada Radio Partner Muti? Iya. Apa kabar juga untuk sahabat-sahabat radioku, radio partner kita ya? ya. Radio Q, Q 94, FM Bandung, mm -hmm. Radio Samara di 92.6 FM Tulung Agung, mm -hmm. Radio MBS FM Gresik, Mm -hmm. 107,7 dan 107,9 FM Blitar. Mm -hmm. Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur. Ada sahabat kita di Kepri ya, Kepulauan yeah. Riau. Radio Azam di 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau. Mm -hmm. Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatu Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan. Yeah. Radio Panua di 103,8 FM Pohuwato Gorontalo, dan ada Radio Al Hijro di 101 mm, Pontianak mutia. Iya, ya. Pontianak ya. Terima kasih sudah merilis 92,9 FM Cirebon ya. Iya. Dan untuk Anda juga terima kasih sudah stay di frekuensi kami serta di audio streaming kami. Yeah. Di mana Kang Red? www.yayahya.rg, tunein.com, radikoonline.com dan juga di, di inspirasihati.com. Tetap ya di sini ya. Betul, Oke, kita bakal break dan bersama Buya kita bakal lanjut di rumahku syurgaku. 92,1 FM Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al Sendang Sumber Cirebon. Om Rian, iya Muti. Lapar nggak sih? uh, <laughs> mungkin hawa dingin selalu tak. Iya, karena itu. katanya kalau dingin itu banyak lapar, oh ya. Lapar ya. aja. <laughs> Tapi sebetulnya uh, pengendalian. Iya kalau emang diturutin sih ya emang lapar, gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa kita mengendalikan enggak sih ya bisa makan seperti biasa. Iya apalagi di pagi hari yang mutia. Ya. <laughs> Baik untuk anda semuanya pagi hari ini yang tengah mempersiapkan sarapan keluarga uh eh, -huh. untuk keluarga ya subhanallah semoga bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan terima kasih untuk Anda yang bersama kami di Rumahku Syurgaku. Kembali kami informasikan buat Anda yang baru saja bergabung di 92,1 FM Cirebon. Pagi hari ini kita bersama Buya Yahya Kang Riyadi ya mm-hmm. dengan satu tema ketika cinta, cinta pudar, pudar dalam pernikahan. pernikahan. Tanda kutip tadi di awal sudah hmm. dikatakan hmm. cinta syahwat ya ternyata ya, Om Reja. Ternyata, ya, Baik, ya. Om Reja pernah dengar nama Fatih Unru? Belum ya. Eh. Beliau itu uh, eh, eh, stand up comedy. Hmm. Ada satu hal yang unik ketika beliau harus uh, usia baru tujuh tahun, dia mengatakan gini, ketika aku ditanya engkau kenal wajah ayah ibumu? Tidak, gitu kan? Karena ayah eh, wajah ayah ibuku selalu menunduk aja, BBM-an terus gitu, gitu kan ya. <laughs> Dan akhirnya ketika aku hilang di sebuah mall, aku ditanya oleh eh, informasi iya. yeah. gitu kan ya. Eh ciri-ciri orang tuamu seperti apa gitu uh, kan ya ketika itu terpisah di iya. mall ya ya aku itu aku nggak kenal katanya aku nggak jelas seperti apa orang tuaku itu karena wajahnya juga jarang aku lihat katanya seperti hmm. itu ya dan ini menjadi fenomenal Pati Untri itu karena memang beliau uh, sang anak kecil ini banyak hmm. sekali mensoroti tentang fenomena uh, digital, era di uh, gadget saat yeah. ini ya, bahasanya kadang suami istri itu miscommunication hmm. karena sibuk dengan gadgetnya. Yeah. Nah, berdekatan tapi berjauhan di hati gitu. Iya, <laughs> karena katanya cinta ini juga menjadi pudar, hmm. tanda kutip yang harusnya dibina, mereka lebih cenderung senang dengan eh, teman atau sahabat chattingnya gitu. hmm gitu seperti yang tadi Buya sampaikan nah dan mendalik ya bahkan untuk urusan suami istri juga harus, harus uh, uh, dipancing sama orang lain ya, dulu stimulusnya gitu, kan, lewat hal-hal yang nauzubillah yeah. mendalik seperti itu dan ini menjadi fenomenal Bu ya dan konon katanya ini juga menjadi pemicu terjadinya uh, ya, eh, kepudaran <laughs> dalam dalam rumah tangga. Iya. Nah, hmm. seperti apa untuk bisa mungkin memulihkan kembali memulihkan kembali bahwasanya hmm. hakikat pernikahan itu nggak sekedar cinta syahwat hmm. gitu loh Bu ya. Tapi bagaimana tumbuh kesadaran bahwasanya cinta semata-mata karena Allah semata Allah dan juga Rasulullah. Jadi niatan berumah tangga itu dibangun karena cintanya itu hmm. mungkin masih agak apa namanya ya, ya. Agak rancu Bu ya silakan Jadi, ya. Menumbuhkan iya. kembalinya. Ya. Iya, menumbuhkan kembali. Fenomenal sekali Bu ya. Uh, memang di antara sepuluh poin yang selalu kita yang selalu kami hadirkan di dalam membangun sebuah rumah tangga uh, adalah mendekatkan pasangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang amat penting jadi jangan sampai pasangan kita kita ajari untuk sesuatu yang melanggar Allah. Yeah. Akan tapi ajari pasangan kita untuk selalu dekat kepada Allah dengan diajak sering-sering menghadiri majelis ilmu, dekat kepada ulama, bicarakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Sebagai contoh saja, mohon maaf. Iya, Jika seorang istri mengajak suaminya rekreasi yang katanya untuk memadu kasih dan cinta, terus pergi ke pantai misalnya. Ya. Ternyata di pantai banyak wanita-wanita yang pakai baju setengah badan, mohon maaf. Banyak kelapa. Ya baik wanita. Kira-kira apa yang terjadi? Mohon maaf. Bukan Seolah-olah suaminya itu dengan istrinya. Akan tapi lihat pandangannya tidak bisa terlepas. terlepas daripada apa yang ada di hadapannya. Betul. Sehingga mungkin punya kesimpulan. Kenapa istriku tidak seperti dia? Dan itu kebodohan seorang istri membawa suaminya ke tempat yang yang seperti itu. Sekarang tidak dibawa ke tempat seperti itu pun, kadang ada godaan-godaan di sepanjang perjalanannya. Iya biarpun seorang suami yang memang menjaga matanya di, menjaga mata itu akan mudah di saat kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita kita datangi sesuatu yang datang mungkin kita mudah untuk menghindar iya. ya, kan akan tapi kalau kita sendiri datang ke tempat seperti itu iya. misalnya iya. nah ini artinya seorang istri tidak mengajari untuk semakin dekat kepada Allah bahkan mohon maaf tidak pantas seorang istri menyifati kecantikan seorang wanita di depan sang suami atau sebaliknya Seorang suami menyanjung kegantengan ketampanan seseorang depan istri. Nggak ada perlunya itu semuanya. Karena mungkin karena kebodohan seorang istri bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, dan bodoh. Mm -hmm. Kadang kita harus didik. Kadang-kadang menyanjung, oh cantiknya, oh, oh, oh. Apa mana? Kenapa kok masih sempat berkomentar tentang kecantikan seseorang di depan seorang suami akhirnya suami berpikir ya juga sih <laughs> gitu. nah, jadi memang dalam komunikasi harus komunikasi orang cerdas dan cerdas yang sesungguhnya dan cerdas puncak kecerdasan adalah menjadikan suami atau istrinya semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada rasa takut kepada Allah lihat ghadul basar. Matanya akan dijaga, hatinya pun akan dijaga. Tidak akan berpikir yang macam-macam. Pernah suatu ketika terjadi pernah suatu ketika ada datang pertanyaan dan mungkin para pendengar pun juga pernah terlintas hal-hal yang semacam itu. Pertanyaan baik, Buya, gimana hukumnya jika saya itu lagi digauli suami saya, mm-hmm. lalu saya membayangkan bintang film nyebut bintang film India begitu. Masya Allah. hmm, Allah. Lihat, kenapa? <laughs> Ini kan satu keunikan dan mungkin semacam itu, membayangin. Iya. Membayangin orang lain. Karena apa? Karena matanya sudah terfokus ke arah orang, orang lain. lain. Ini kan satu awal kehancuran sebelum ditindaklanjuti dengan kebiasaan jelek itu hingga pada akhirnya apa? Suaminya adalah sama dengan dengan benda-benda mati yang ada di kiri kanannya. Istrinya seperti ketebok barangkali seperti itu. Sehingga tidak punya fungsi untuk bangkitkan syahwatnya, bukan karena dia tidak bisa bangkitkan syahwat karena apa? Syahwat kita sudah rusak karena terbiasa dengan pandangan yang kotor. Nah ini. Jadi apa yang ditanyakan Muti tadi bahwasanya mendekatkan kepada Allah penting, melatih dan secara otomatis, secara otomatis kalau yang didengar adalah majelis-majelis mulia, lihat rasa takut kepada Allah, tidak akan membayangkan hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf termasuk wahai ibu rumah tangga yang katanya soleha, hadir pengajian setiap saat. Di rumahnya kadang mohon maaf ada pembantu yang tidak pernah diperhatikan dadanannya. Masya Allah, subhanallah. Jangan mengatakan membantumu adalah jelek hitam. Akan tapi ketahuilah. Urusan membangkitkan syahwat adalah urusan setan dan hawa nafsu. Persekokolan ada setan yang membisikkan kepada seorang. Menggugah hawa nafsu, ketahuilah. Tidak pandang apakah itu jelek, hitam, atau apa. Mohon maaf, jika kalimat kami kasar karena kami cinta sekali. Alangkah bodohnya seorang istri jika membiarkan membantunya pakai baju celana pendek di rumahnya. Atau rok pendek di rumahnya. Karena Anda seorang wanita, Anda tidak syahmat dengan dia. Kata tapi suami Anda lihat yang di saat memberikan makanan dia tidak berani melihat, tapi di saat pembantunya berpaling ke sana, melirik tidak ada yang melih, melihat subhanallah dan itu akan terulang-ulang, terulang-ulang, terulang-ulang dan menjadi hayalan-hayalan. Akhirnya apa? Subhanallah. Terjadilah perselingkuhan dan seterusnya. Dari mana? Dari mata. Mhm. Inilah pendidikan dalam Islam dan panjang ceritanya ini. Ayo kembali kepada pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika seseorang menjaga semakin takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya semakin rindu kepada pasangan. Sampai dikatakan, seorang, orang itu takut kepada Allah, mohon maaf, urusan di atas ranjang. Semakin orang takut kepada Allah, semakin istimewa permainannya di atas ranjang. Karena apa? Syahwatnya terfokus. Tidak diumbar di sana-sini. <laughs> Dan ini ada terjadi kepada orang-orang soleh yang ternyata, mohon maaf, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka umbar hawa nafsunya. Maka ini adalah termasuk daripada hikmah. Semakin mata dijaga, semakin istimewa di dalam di dalam rumah. Semakin hati dijaga, semakin istimewa dengan pasangannya. Dan itu semua yang bisa menjadikan penjagaan ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah wanita cerdas, menjadilah suami yang cer cerdas. Suami mengajak berhibur istrinya untuk nonton film. Suami mengajak ibu istrinya untuk ke tempat-tempat yang Allah. Hah? Apa yang terjadi setelah itu semuanya? Katanya bersenang-senang ternyata semuanya pergi dengan khayalannya masing-masing, berandai-andai, berandai-andai. Alangkah mudahnya pudar cinta seorang yang setiap hari jelalatan. Setiap hari akan melihat manusia yang berbeda. Melihat siapa? Melihat wanita yang ada di pinggir jalan yang pamer dan dananya dan dia dan dan dua jam memang hanya untuk dipandang oleh kaum laki-laki di pinggir jalan. Pusinglah dia. Ketemu di, di perempatan pertama dia sudah pusing. Oh, oh, oh, oh. Perempatan kedua lebih dahsyat lagi dan seterusnya. Sehingga sampai di tempat tujuannya pun punya kesimpulan. Aduh, aku punya istri kok tidak seperti itu. Padahal istrinya mungkin lebih cantik. Hanya karena mohon maaf ia melihat istrinya adalah 24 jam. Memang kadang sesaat dandan, akan tapi sesaat tidur, mungkin ngorok, mungkin ini, mungkin itu. Mungkin rambutnya acak-acakan, mungkin Masya Allah dengan baju yang robek, baju yang ala kadarnya. Karena apa? Di rumah kan? Iya. Dibanding dengan wanita yang terlihat hanya di saat berdandan, setelah berdandan dua jam. Padahal kalau sama-sama diacak, lebih hancur yang orang yang di pinggir jalan itu dan akan tapi gara-gara setan iblis makanya disabdakan oleh Nabi dan itu adalah bahasa bukan bahasa merendahkan wanita Peningkatan kepada seorang suami Innal mar'ata tukmilu ala surati syaitan wa tadbiru ala surati syaitan. Wanita itu kalau datang kepadamu, hati-hati. Dia dengan wajah seperti setan. Dan kalau berpaling seperti setan. Seperti setan bukan seperti wajahnya kayak setan, nggak ada. Akan tapi daya godanya. Biarpun katanya dia lebih jelek dari istrimu, lebih hitam dari istrimu, lebih tidak karu-karuan dari istrimu, akan tapi ada bagian yang akan mengganggu, menggugah syahwat seorang laki-laki yang itu ditonjolkan oleh setan. Hati-hati. Makanya jangan main-main, mohon maaf. Saya laki-laki. Eh, anda laki-laki. Anda perempuan mungkin lihat perempuan biasa saja. Akan tapi ketahuilah, setan akan menggugah bagian tertentu. Subhanallah. Bagian tertentu apa? Tamak. Orang akan selalu merindukan yang tidak pernah dia miliki, kan begitu. Dia akan berhakan mungkin tidak seperti milik istriku, dan seterusnya. Maka dalam kasus perzinaan niat, seseorang dengan istri yang halal takut kepada Allah cukup dengan satu. Akan tapi, kalau dengan perzinaan dengan seribu wanita pun dia masih penasaran, loh yang ke seribu satu. Tiada, tiada hentinya petualangan dalam dalam syahwat dan hawa nafsu. Dan dia terus akan begitu. Bahkan tidak peduli dengan mungkin berzina dengan anaknya, mungkin berzina dengan ibunya, mungkin berzina dengan orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan tidak pernah peduli bahasanya itu adalah istri sahabatnya. Karena apa? Kebusukan syahwat tersebut. Lihat. Tidak akan tidak akan puas dengan sejuta wanita sekalipun. Kenapa? Urusannya adalah urusan hayalan. Seolah dia lebih enak dan itu. Nah ini. Akan tapi kalau sudah matanya menjaga, kata seperti orang yang berpuasa. Makanan apapun kalau sudah di menjelang buka adalah indah. Iya. Di saat kita menjaga mata kita, tidak kita obral dan hati kita kita jaga, lihat persentuhan dengan istri akan selalu seperti pengantin ya. baru. Ini loh pendidikan Islam yang harus dihadirkan. Itulah rumah di surga, surga di rumah kita. Baik. Baik, subhanallah. Jadi menghadirkan surga dalam iya. rumah ya. Iya, dekat dengan Allah berarti. Pastinya. Iya, Itu kuncinya ya. Baik untuk Anda semuanya yang ingin berdialog berinteraktif eh, uh, bersama iya. Bu Yahya ya, silakan bisa di 0231 3367538 atau via SMS di 081 321461079. Untuk tema pagi hari ini ketika cinta pudar dalam pernikahan ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dulu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala sahbi. Dengan siapa di mana, Pak? Ibnu Abbas di Majalengka. Bapak Ibnu Abbas di Majalah. Enggak Baik, silakan bersama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maaf ini mungkin di luar tema Bu ya. Baik, satu pertanyaan Masalah, Pak Ya, ya. Masalah yang kejadian kemarin di sini udah biasa ada santunan anak. Ada apa? apa? pada santunan anak yatim pada bulan oh, kemarin tuh. Hmm. Pada bulan surat. Udah biasa di, sini setiap peristiwa itu ada santunan anak yatim. Hmm. Namun yang kami herankan kok kenapa pasien pending seperti anak yatim yang sudah balik di pending sementara anak yatim yang belum balik tapi kaya udah masuk jadwal atau hmm. orang anak yang tidak punya ibu juga dapat sementara anak yang hmm. udah balik padahal tidak punya ayah yatim masih mondok hmm. sekolah ya depending sama penelitiannya apa itu benar sesuai dengan di mana itu kisahnya di mana ceritanya kejadiannya ya. di mana pak di di sini di di, di Majalengka oke okay. Jadi apakah menurut saya boleh seperti itu? Anak, anak kecilnya malah dipending? Yang, anak yang, yang balik. Ya, anak kebaliknya, yang anak, dipending. Anak yatim yang udah balik tapi perlu biaya. Eh, oh baik, baik, baik. Baik. Baik. Apakah memang seperti itu? Baik. baik, baik. Sudah kami pahamin Bapak? Ya. Ada yang lain cukup? Ya, halo. Iya, ya, sudah ya, kami ya, pahami cukup, pertanyaannya. Ya. Cukup, cukup. Cukup? Iya, Ya, ya, ya, ya, ya Oke, iya, iya, baik. Baik. Makasih ya Bu. Ya. Sama-sama. Baik, baik, baik. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Dan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ana. Ya, Ibu Ana. Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm gini bu ya uh, doa Allahumma kfina bihamdika an haramika wa akhfinna bifatlika anasilah itu ditujukan untuk apa bu ya nah kalau yang uh, ya pernah dengan itu kan untuk uh, bisa atau agar bayar bisa hutang itu ya bayar hutang kalau misalkan untuk yang lainnya itu uh, ada nggak gitu doa yang seperti itu misalkan untuk uh, agar kan mempunyai pasangan satu gitu tuh berarti manfaat gitu doanya bu ya baik ya. cukup baik Halo? Ya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. halo, di belakang Ibu Ana silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ada Nah, adakah? Terputus. Baik, dicoba kembali kita bergabung dengan tiga penelpon pertama ya, ya. di 02313367538. Iya Kang Rian. <laughs> Ya, mana? Iya, ini aja. Ya, nih bergabung. halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita berselawat. Salli Sayyidina ala alaihi wasallam. Ini iya, iya, dari mana, Ibu? Dari Ibu Yuni dari Depok. Ibu Yuni di Depok. Silakan bersama Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan semuanya aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mohon maaf Buya di luar tema ya hmm. Ini kan ada orang beli mangga tuh Buya Nanti Bu ngambilnya setengah bulan lagi gitu hmm. Pas itu mangganya banyak yang jatuh tuh hmm. Pas kemarin orangnya kesini, tuh mang itu uh, mangganya banyak yang jatuh gitu. Hmm. Tapi kata orangnya ya udah biarin aja buat ibu gitu tapi hmm. sayangnya terkasihkan <laughs> sama orang itu boleh nggak Bu ya begitu tuh? Baik Ibu, sudah kami pahami sudah gitu, eh. pertanyaannya. Oke, okay, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penelpon kita cukupkan ya untuk eh, sesi pertama. Ya. Kita menyapa Pak Ibnu Abbas ya, iya. terkait dengan santunan anak yatim. Santunan anak yatim di 10 Haram. Baik. Eh, Bapak Ibnu Abbas bahwa jika santunan itu memang diperuntukkan anak yatim dalam ikrar waktu memberikannya. Orang kaya mengatakan, saya punya duit 10 juta tolong berikan kepada anak, anak yatim. yatim. Maka harus diberikan kepada anak yatim. Hmm. Kecuali ikrarnya tidak seperti itu. Tolong berikan duit 10 juta ini untuk anak yatim dan kaum duafak. Orang yang tidak mampu. mampu. Hmm. Maka nanti selain anak yatim, asalkan dia tidak mampu, boleh menerimanya. Hmm. Sepertinya ini ada tanda kebenaran apa yang dilakukan oleh panitia tersebut. Mungkin uang dananya dananya adanya hantu anaknya anak ya, iya, ya yatim. Sementara anak yatim itu adalah semuanya harus sebelum balik. Dan yang meninggal adalah bapaknya. Mm. Baik. Jadi anak yang meninggal adalah bapaknya. bapaknya. Kemudian dia fakir. Eh, kemudian dia pada belum bah? Belum. Belum balik. balik. Hmm. Maka selagi belum balik maka itu anak yatim. Jika yang gede dipending barangkali memang uang yang ada adalah hanya untuk anak ya, yatim. ya. Baru nanti akan dicarikan dana sumbangan untuk kaum duafa, apa orang fakir. Ya. Jadi betul dan hati-hati memang orang yang ngurusi anak yatim. Jangan hanya sekarang manajemennya manajemen bagi duit, tidak. Kalau bukan anak yatim misalnya, maka tidak boleh mengambil haknya anak anak yatim. Anak yatim khusus. Karena sudah tidak punya bapak ya. Atau dia tidak bisa mandiri karena belum balik. Tapi kalau sudah balik, dia bukan sebagai anak yatim. Maka bisa diambilkan dari dana untuk kaum untuk apa? Maka paling enak kalau kita mengambil dari seseorang supaya diperluas ikrarnya kalau memang akan dibagi kepada selain anak yatim juga. Misalnya di sebuah panti asuhan kan tidak semuanya anak yatim. Anak yatim betul. Ya. Akan tapi anak yatim yang sudah balik. Ya. Secara majas ya, ya tiba ma makan dahulu lah dahulu yatim bisa saja seperti itu akan tapi hakikatnya selagi sudah balik bukan, lagi ya yatim. yatim tapi karena dana yang masuk tadi adalah dana untuk anak yatim dan orang lemah, orang hmm. fakir, maka siap diberikan dari dana tersebut termasuk yang menyumbang ke pondok Al-Bahjah sendiri kalau hanya spesial anak yatim kita tidak akan terima kami arahkan ke tempat yatim yang lain hmm. tapi biasanya harus kita uh, ambil ikrar bahwasanya yang lebih umum untuk anak yatim dan hmm. dan anak lemah atau untuk anak pondok begitu ya. paling enak anak pondok jadi semuanya makan jadi lebih luas ya, lebih ya. luas maknanya baik jadi betul, insya Allah panitia itu maksudnya benar untuk ya. milah ya. antara yatim dan bukan ya bukan yatim. yatim. Tapi tetap nanti jangan sampai sudah terlanjur datang gara-gara sudah dewasa ya. nggak dapat apa-apa. Harus carikan dari dana untuk kaum tua, duafa, kaum lemah, orang fakir. Ini saja Allah alam Cukup ya. terima kasih Bu. Kita ke Ibu Ana Bu ya. Doa bayar hutang tadi cerita. Itu memang itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritanya ada orang punya utang. Maka Nabi mengajarkan untuk membaca banyak-banyak Allah makfini bihalalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal darimu. Agni wa fadri wa ahnina wa aghnini bi fadlika amman siwak dan kayakan aku atau wa aghnina. Kayakan aku dengan karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Jadi membaca doa ini adalah menjadi sebab orang dibuka rizkinya untuk bayar utang. Dan juga untuk yang lainnya termasuk ingin menikah dan sebagainya. Karena apa? Ya Allah ikfini bi halalik. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal, darimu. Iya. Sehingga jangan sampai kami urusan dengan yang haram. Zina adalah ha? Suami istri adalah halal. Maka sering membaca ini juga menjadi sebab dijauhkan oleh Allah dari ini semuanya. Dan masih banyak doa-doa. Dan semuanya doa dari Nabi adalah ada hikmah. Membaca sholawat yang banyak pun juga menjadi sebab itu semuanya. Cuma Nabi pernah dalam riwayat Allah makfini bihalalikan haramik memang spesial untuk orang punya utang. Tapi bisa digunakan untuk yang lainnya memperbanyak doa ini Allah. Sambil dihadirkan ya Allah cukupkan mata kami dengan yang halal yaitu suami. Agar kami tidak melihat yang haram. Cukupkan syahwat kami ini adalah dengan yang halal darimu. Tidak sampai yang melakukan yang haram seperti itu. Maknanya lebih luas Bu ya. Maknanya lebih luas. Dan sesuai dengan niat seorang hamba di saat memanjatkan doa tersebut. Sesuai dengan niatnya Bu ya. Iya. Baik juga untuk Ibu Ana. Terima kasih dan kita ke Ibu Yuni di Depok di luar yeah. tema ekonomi syariah harusnya ya. ya? <laughs> jual beli mangga Bu iya, ya. Iya, biasanya borongan Baik Bu ya, sebetulnya ya, barangkali Ibu jual beli mangga. Ketahuilah bahasanya jika jual beli mangga seperti itu hendaknya tetap dan harus pertama sudah mangga itu sudah tampak tumbuh yeah. buahnya. Kalau masih bunga tidak boleh. Hmm. Menjual mangga yang masih bunga tidak boleh. Tidak boleh. Boleh akan tapi jual yang sudah sudah ada sudah buahnya. Mm, butuh wisolah itu artinya apa? Bisa dipanen. Iya. Panen. Nah, Akhirnya kalau sudah dipanen, lah kok yang membeli itu kok nggak mau memanen ini bukan salahnya menjual. Iya. Ibu sudah bisa dipanen loh ya. Oh ya nanti aja biar. Fotonya kena ini. Ya salahnya dia, ya kan? Ya. Salahnya dia. Kena angin jatuh. Gitu ya. angin ya. jatuh. Kemudian dia berkata yang jatuh buat ibu sajalah. Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Diizinkan ya. Hmm. Baik, nah, tapi kapan mangga itu boleh jual? Bukan di saat bunga. Bunga. Akan ah, di saat boleh sudah tampak buahnya bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau sudah tampaknya bisa dimanfaatkan, maka saat itu jual beli itu bo boleh. Boleh, baik. Baik. baik. Cukup untuk uh, Ibu Yuni yang di Depok. Baik, Bu, terima kasih dan untuk Anda terima kasih juga yang tergabung via SMS terupdate nanti ya. Kita ya, bakal kita sapa Bu ya. Sapa, dia tetap stay di Semen 2, Komasam FM Cirebon, inspirasi spirit hati. sama FM Raduku Inspirasi Sepirita Hati Indah ya om ya kalau pagi denger ya, apa tadi? Suara burung Suara <laughs> burung aku ya rumahku kan deket dengan Jambon ya apa sih Jambon itu jati kebon <laughs> banyak jati di samping rumah itu banyak burung oh subhanallah jadi udah berkicau kalau pagi-pagi indah banget tapi kadang keindahan itu nggak dirasa kalau suasana nah, hatinya galau ya mm. Iya punya pasangan nyebelin gitu ini menarik karena cinta tadi yang seperti disampaikan oleh Bu ya itu sejatinya karena Allah Ta'ala dan bertahap Om hmm. Riyad ya Betul. ada cinta, kasih sayang, kasih sayang. kerjasama, hmm. kemanusiaan, ya. Nah kalaupun tadi cintanya udah nggak ada, kasih hmm. sayang juga sisi kemanusiaan, kemanusiaan. itu yang harus di, di ya, uh, eh, sisi tanggung jawab seorang iya. ya. suami. Hmm. Iya, hmm. uh, suami itu sudah berupaya mencari nafkah berjuang. Hmm. Istri juga sudah sangat luar biasa melahirkan anak-anak, mendidik, hmm. rumah tangga kayaknya memang betul yang sampaikan Bu ya sisi manusianya nggak ada ya. kalau sampai ha- akhirnya gara-gara fisik yang berubah ya. gitu kan ya akhirnya pudar segala-galanya pudar segala-galanya dan mengambil ya. satu tindakan cerai gitu. Nah, uh, hasil survei itu dari 20 50 ribu tahun 2012 ya sekarang hmm. sudah mencapai 50 ribu mencapai sekarang 2000 212 ribu jadi naiknya hampir 300%. Jadi justru kenaikan waktu Kenaikan hmm. perceraian itu. Dan kemarin juga untuk apa namanya? Uh, surat kabar lokal. Iya. Yeah perceraian tertinggi untuk Jawa Barat di Indramayu. Masya Allah. Iya. Ya, uh, Untuk wilayahnya ya. Iya, untuk wilayahnya di Indramayu. Warga Indramayu apa kabar? <laughs> Semoga kesempatan pagi hari ini menjadi mudah ya, pembelajaran, ya, pembelajaran bagi kita. Iya. Uh, uh, karena ini ratingnya sangat tinggi, mudah-mudahan iya. akhirnya bisa terjaga. Insya Allah. Nah, ini ada sisi-sisi lain di balik memang uh, cinta uh, pudarnya cinta barangkali Mutia. ya. kan ada yang lain lagi kasih saya. Betul. Ada lagi Itu tanggung jawab. Yang harus ditonjolkan, ditumbuhkan, gitu, gitu ya. Dan rasa kemanusiaan yang terakhir. Betul. Itu indah juga indah, ya, gitu ya. Baik, yang namanya kecanggihan teknologi ya. atau apapun gak ngaruh. Gak ngaruh. Iya. Ya. Jangan Baik. pisahkan uh, apa keluarga <laughs> gara-gara ya. teknologi ya Mutia. Ya? Subhanallah. Eh, jadi, jadi eh, justru dibaliknya. iya. Siap, hmm. Om Leon. <laughs> <laughs> Saatnya kita menyapa sahabat-sahabat Baik, kita uh, SMS yang dia ya. Baik, ada sahabat kita di 092 Eh, Assalamualaikum eh 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya keluarga selalu dalam kesehatan. Amin. Amin. Baik, Buya mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat berumah tangga kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada kesetiaan suami? Hmm. Istri berjuang lahir batin untuk hmm. mengabdi pada suami, tapi suami sukanya menebar kemesraan dengan istri orang via SMS. SMS-nya mesra-mesra pakai sayang-sayangan dan seterusnya. Dan itu tidak hanya pada satu wanita. Kalau diingetin, suami jawabnya nggak usah dipikirin. Ini dunianya laki-laki. Awalnya si istri tidak pernah buka handphone suami, tapi kan ada perubahan sikap suami dan HP selalu disembunyikan membuat Tanda tanya istri. Nah, mohon tipsnya Bu ya agar hati tetap istiqomah mengabdi meski suami terus-terusan menyakiti. Ada sahabat kita di Cirebon. Ya. Baik, subhanallah ya. Dunia laki-laki gitu Bu ya. Uh, dunia laki-laki yang tidak kenal Allah, tidak kenal agama, itu kan menyakiti. Bahkan jangan kau dengan yang haram, mohon maaf dengan yang halal sekalipun. Seandainya seorang suami mempunyai istri dua, mm-hmm. tidak boleh pamer ke, ke, kemesraan kepada pasangannya Pasangan yang, yang lain. mm Ingat indahnya ya. Mm-hmm. Apalagi yang haram, gak iya. akan kebayang bagi orang yang beriman ini. Ya mana Gimana ini semuanya? Mungkin ya, jangan salahkan suami dulu. Ibu pernah tidak ngajak pengajian, pernah dikenalkan kemuliaan, atau dan seterusnya. Atau mungkin dia tuh suami jadi gitu juga karena istri yang punya peran mm-hmm. dalam mengenalkan kepada itu semuanya. Jadi kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah itu penting semuanya. Jadi mungkin saja seorang suami jelalatan karena pernah diajari oleh sang sang istri tidak sadar, terlalu percaya, tapi kepercayaan tidak dibarengi dengan bimbingan kepada Allah. Allah. Akhirnya di saat seperti itu menjadi menjadi tidak indah, menyakiti seorang suami menyakiti. Atau mungkin mohon maaf, seorang istri punya kesalahan terlebih dahulu yang belum dijelaskan sehingga menjadi dendam dan tidak ada di dalam Islam itu dendam balas-balasan nggak ada suami begitu lalu istri balas begini tidak ada akan tapi lihat semuanya diselesaikan akan tapi jika ternyata seorang suami melakukan satu tindak keharuman kefasikan dosa besar mohon, mohon maaf ya haram dengan wanita yang haram ya seorang istri harus mengambil ketegasan yeah. kalau haram sekarang dilanjutkan atau tidak karena urusan ha haram kalau halal misalnya suami menikah lagi hati-hati perlahan-lahan harus dengan perlahan harus di, kita bisa mencoba. Kalau tidak memang diperkenankan dalam Islam seorang istri-istri misalnya jika tidak mampu untuk bisa minta di dicerai karena apa? Urusan hati yang tidak bisa di di, di, dialami eh, oleh yang tidak yang urusan hati ya bisa dirasakan orang lain nah, bisa ya. jadi tidak bisa dia dipukul rata tidak bisa ya. sama mungkin cintanya sangat luar biasa merasa ya. sangat tersakiti ya. sehingga terbebani sehingga minta pisah pun bukan karena dia benci, akan tapi karena apa? Ingin menghindar dari rasa sakit. Berhak dia untuk menjaga hati agar tidak sakit. Tapi kalau yang haram, tapi ini haram dan naudzubillah sampai suami ngomong ini adalah dunia laki-laki. Memang dunia laki-laki dunia apa sih? Sama dengan dunia wanita. Dunia ini harus dunia dibangun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan kecintaan? kata Ketahuilah menumbuhkan kecintaan beda loh ya ini. Anda bukan punya suami yang suka memukul Anda. Kalau Anda mempunyai seorang suami yang menyakiti Anda dengan pukulan fisik atau kalimat yang kotor, maka ketahuilah jika Anda bersabar, maka ketahuilah itu kebolehan bagi Anda. Kebaikan. Ya. Kebaikan. Akan tapi jika suami melakukan keharaman dengan yang di luar, dengan pengakuannya dan seterusnya termasuk SMS sendiri kan awal mukadimah zina itu. Ya. Kalau yang demikian Anda tidak boleh ridho. Karena ini keharaman. Haram harus dihentikan. Maka jangan sampai Anda ingin tetap mesra, enjoy, asik di saat suami melakukan keharaman. Itu adalah mungkin di balik itu adalah karena Anda menginginkan harta atau apa. Tapi kalau karena Allah akan tegas, tidak oleh suamiku. Yang bertemukan kita adalah Allah dan karena Allah. Jika engkau tetap seperti itu, baik. Ayo kita jelaskan nih, hubungan kita itu seperti apa. Tidak boleh ada saling menyakiti, tidak. Tidak sah demikian. Kalau pertanyaan tadi bagaimana saya tetap bisa apa tadi? Bisa istiqomah. Menjalin sementara suami ya tidak dong benahi dulu dong suami harus benar nggak boleh suami melakukan keharaman. Sampai naudzubillah ada seorang istri ya lebih rela suaminya berzina mm -hmm. hmm? daripada kawin lagi. Daripada kawin lagi di antaranya. Ya. Naudzubillah. Berarti yang dicari bukan Allah. Pasti yang dicari adalah hanya karena urusan nafkah. -hmm. Urusan dunia. Kalau Allah tidak akan mengatakan semacam itu. Eh, ini adalah kebusukan. Sampai di dunia di negeri kafir, dunia kafir, bukan Islam ya. Mm-hmm. Demi agar suaminya itu tidak tidak ini kisah di Jepang sana. Ya. Jadi agar suaminya tidak ini sampai seorang suami diberikan apa? Di Jepang itu pernah ngetren itu ada berita yang kami baca kesungguhannya adalah kita kembalikan kepada yang buat berita tentunya. Ya. Ada boneka boneka boneka hidup boneka sek bahasanya itu boneka sek gitu. Jadi memang itu. Jadi seorang ibu itu kadang-kadang pergi ke supermarket untuk membelanjakan alat itu. Alat itu. Subhanallah. <laughs> Artinya kenapa kalau tidak mencoba agar suaminya terus bagaimana bisa mencari kepuasan dengan dengan dirinya. Jadi kadang-kadang semacam itu seorang istri yang ngajari tidak baik. Akan tapi kalau sudah pelanggaran syariat wahai para istri kita harus buat ketegasan demi suami agar kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau suami bertobat jangan diungkit masa lalunya. Mungkin ada suami pernah kepleset, seorang istri pernah kepleset karena dia manusia, kemudian ikrar untuk tobat lalu terima. Baru saat ini ingat kalau sudah dia ikrar untuk tobat Baru Anda bertanya, gimana untuk mengembalikan? Kok saya marah sekali, sakit sekali. Baik, ingat bahwasanya at minadzambi kama Allah pun lu membuka pintu lebar-lebar untuk yang minta ampun. Bagaimana kita tidak memaafkan? Apakah kita lebih hebat dari Allah? Hmm, kita tata hati kita. Pasangan kita adalah manusia yang bisa bersalah. Ya. Maka di saat itu baru benar kita menata. Tapi kalau pelanggaran syarat tidak sholat, tidak ini kok kita masih ingin menata hati kita. Dengan tentramnya seorang istri di saat suaminya melakukan dosa gede, maka itu adalah tidak tentram. Ya. Karena yang dicari bukan bukan Allah. Yang dicari adalah karena apa? Karena siapa yang ngasih makan saya? siapa yang ngasih eh, nah alhamdulillah. baik itu saja Allah alam baik terima kasih Buya dan untuk Anda yang interaktif bersama Buya via telepon silakan kami buka kembali line telepon kami ya di 02313367538 untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema ketika cinta pudar dalam pernikahan ya iya <laughs> Kang Rian sibuk sekali nampaknya ya. Kita sampai interview via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat, Ibu. Oh masalah sama barik ala suami dengan siapa di mana? Dengan Sri. Dengan Sri. Di mana? Ya. Ibu Sri di? Di Plumbon. Di Plumbon. Baik, Ibu silakan langsung ya. bersama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang ingin saya tanyakan ya bagaimana cara menyadarkan dan menyadarkan iya, siapa suami suami yang sibuk dengan HP-nya dengan sekudang sosmednya sehingga dengan Apa? keluarga sibuk pun, dengan handphone dan sosmed iya yeah. Iya, sehingga dengan keluarga pun tidak berkomunikasi bahkan jika dia sedang di luar pun susah sekali untuk dihubungi, untuk ditelepon, untuk di SMS itu gak pernah diangkat, gak pernah dibalas gitu. Iya. Yeah. Saya sering merasa kesal bu ya, padahal saya ini paling mengabdi pada suami. Bahkan kalau pulang kerja pun sering terlambat sehingga tidak ada lagi keindahan dan kehangatan dalam rumah tangga. Baik, baik. Kemudian waktu juga sering kalau ada masalah dengan istri dia sering bisa ke orang tua gitu. Kemudian ya orang tua sering ya berdua gitu sering salah tuh sering membenci saya gitu ya. Baik. Kami sering bertengkar dan menyelesaikan masalah itu sepertinya percuma saja tidak ada penyelesaian. Baik ibu. Hmm. Saya sudah cukup sabar tapi saya juga perlu kasih sayang mohon penjelasannya Bu ya bagaimana baik baik baik cukup ya. Ibu sudah kami pahami pertanyaannya oh, sama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma dengan siapa? Assalamualaikum Dengan Ibu Yayah di tengah Tani. Ibu Yayah di tengah Tani. Silakan langsung bersama Bu Ibu Yahya. Ya alhamdulillah mah itu. Iya iya, iya. iya iya. Bu ya. Ah, ini mau nanya, suami saya kan jualan entok tuh Bu ya. Jualan apa? Oh, entok. Entok pentol. Iya buat pedesan. Pedesan, ya. Jadi kalau mendapat hmm? ya, kalau ya. ada orang ya, Gimana? Iya, ya, silakan, silakan lanjut. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang beli ditanyain, ini buat motong atau buat nernak kalau ditanya buat motong berarti kan itu bulunya dicabutin tuh ya buat bikin bulu tangkis tuh ya koknya tuh ya hmm. terus oh, hasil itu kan dijual uangnya dapatnya sebulan sekali itu dikasihin sama sama istri sama mertua maaf uangnya <laughs> alasnya bu ya sebentar mau dijual <laughs> ya, entok eh, bulu entoknya ya, kan bu ya kan gini ya. bu ya eh, iya uh, dia jualan entok uh, hmm. terus ya, kan, ya, dijual. Ada, Ya entok terus kan, kan kalau ada orang berikan kan ditanyain ya. mau diternak atau mau dipotong, potong, nah. bulunya dicabutin. Diambilin dulu bulunya. Karena kan laku dijual. Iya. iya, iya, ya. itu aja bu ya maaf saya soalnya. <laughs> Paham, paham Bu. Iya Bu, iya. paham Bu, iya. Makasih iya, ya Bu ya. Makasih dan melihat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun telepon lagi takut. Iya kan? Iya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana Ibu? ini Kang Lihat mau nanya tapi di luar tema. Mm-hmm. Iya, satu pertanyaan. Itu ada suami, suami kan ini nyewa di tanah. Suami kenapa? Terus di tanah itu sama yang uh, yang menyewa suami, suami itu disewain lagi ke orang nyewain lain. Tanah. Nyewain tanah, disewain. Yang seperti itu dibolehkan nggak Bu ya? Oh. Oleh syariah. Sewa disewain lagi tanah. Iya, iya jadi ah. ada yang nyewa ke suami terusan si ya. penyewa itu disewain lagi ke orang hmm. lain. Iya. Uh, nanti bergabungnya hari Selasa pagi ya <laughs> Karena bisa ya. baik, baik. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ke telepon kita menuju Ibu Sri yang ada di mana Kang Rian? Plumbon ya? Plumbon. Suami uh, apa ya namanya? Iya sibuk biar. Seperti <laughs> tadi kata Bu ya. Iya. Suka dengan handphone, handphone. sosmednya hingga hmm. lupa sama keluarganya. Keluarga di telepon juga susah, kadang-kadang yeah. dihubungin, di Diingetin, malah marah. Nah, kadang juga uh, sering curhat sama orang tuanya. Ya. Akhirnya sering bentrok juga dengan mertua gitu Bu ya. Gimana Baik, so? subhanallah. Uh, memang ilmu itu perlu ya. Jadi orang menjalani hidup itu tidak boleh tidak cukup dengan ngarang. Akan tapi kalau dengan bimbingan itu akan lebih mudah. Masalah mm, sosmed, sos, sosial media. sosial media atau yang namanya HP dan lain sebagainya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan cukup mengganggu memang kalau seandainya suami Anda itu dengar pengajian kita pada minggu yang lalu kayaknya ada sedikit perubahan lah paling tidak. <laughs> Ya, permasalahannya adalah orang tidak punya ilmu. Sehingga menjalani hidupnya adalah apa yang ia temui akan ia tiru, ia ikut-ikutan dan seterusnya. Sehingga bagaimana yang namanya HP kok lebih indah daripada istri ini kan unik ya bagi sebagian orang. Dan juga pernah kami contohkan, kita di bandara nunggu. Pesawatnya di cancel, satu jam setengah di cancel di hadapan kita ada suami istri. Satu jam setengah tidak ada omongan belas. <laughs> Innalillah. Kok bisa kok betahnya begitu tuh? Sibuk dengan masing-masing. Padahal kita tuh dalam dalam dunia kemesraan selalu ngajari jadilah orang yang usil gitu loh dengan iya. pasangan tuh. Ada yang dikerjain untuk goda pasangan yang indah itu. Ini diem. La Allah ilallah. Nah ini loh. Ini kebodohan. Akan tapi namanya orang bodoh dia akan terlalu terus tenggelam dalam kebodohannya. Kapan bisa selesai dan sembuh? Kalau suami Anda, Anda bawa ke tempat yang belajar ngaji bareng-bareng untuk membangun keindahan dalam rumah tangga. Kalau diingatkan dia merasa lebih senang. Apaan sih urusan? Ini urusan saya sendiri kan begitu. Iya. Dia lupa bahwasanya istri adalah urusan lebih penting daripada haknya. Makanya saya kembalikan ke Ayo kita semuanya belajar bareng, ngaji bareng. Sekarang pun kalau seandainya suami Anda tidak dengar apa perubahan yang bisa terjadi. Tidak, makanya bawa suami Anda untuk bisa belajar bareng. Untuk bisa mendengar petuhan dari ulama. Jangan sampai hidup itu dijalani dengan dengan ya kalau bahasa orangnya gimana sajalah. Oh tidak harus kita arahkan. Kalau bahasanya ikuti air mengalir itu bahasa apa itu? <laughs> Bagaimana kita harus kita alirkan yang yang jelas buat aliran yang benar dong ke arah ke pohon sana biar subur pohon ini ke arah ke situ kan kita membuat satu ada bendungan dialirkan ke tempat lain itu ya. harus ada tidak boleh hanya sekedar menjalani hidup ya kan ada orang awam sampai ada suatu ketika ada orang ya Allah menjalani hidup itu betul-betul berat sekali ya Istrinya yang ketiga hidup yang tidak jelas, belanja seenaknya. Suaminya hanya kerja, dok, dan seterusnya. Sehingga nggak ngerti memadu kasih. Sampai ada yang pergi bertahun-tahun tidak ketemu. Ngirim duit, ngirim duit, ngirim duit, ngirim duit. duit Mana kemesraan? Tidak ada itu semuanya. Itu kan kebodohan-kebodohan yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Maka dari itu, ibu yang tadi merasa berduka karena suaminya semacam itu, yuk kita buat pendekatan. Mungkin bisa dibawa, kita bisa ngobrol bareng. Kalau Anda sampaikan kepada kami, Jangan di depan kami nanti langsung ngomong, Buya suami saya begini loh ya. <laughs> nggak usah. Kalau seandainya nanti bisa ketemu bareng, kita akan sampaikan bagaimana kemesraan dibangun, keindahan itu dijalin kembali. Itu adalah dengan cara saling memperhatikan dan sebagainya. Itu perlu saling, namanya saling memperhatikan. Ini kan harus dibangun perlahan demi perlahan. Dan jika Anda menuntut kepada seorang suami untuk seperti ini, susah karena belum punya ilmunya. Dia menganggap pasalnya keindahannya adalah dengan dengan HP-nya. Lalu bagaimana? Ayo, bawa ke tempat mulia. Bisa dengar bareng-bareng yang semacam ini. Sampai kapan? Sampai dia sadar nanti. Dan ini harus ada upaya. Jadi hati seorang suami bukan bukan bukan seperti remote. Sesuatu yang bisa diremot. Cek mati, ini hidup, itu enggak. Maka, tapi harus dilatih. Dilatih dengan dengan kebaikan. Mungkin ya kalau mendengar, suruh suruh berpikir. Orang-orang yang sibuk dengan HP. Allah. Makanya kami pun suka banyak menghindar HP di saat kami ada tamu. HP pribadi ditinggal. Bagaimana subhanallah kadang kita lebih ngomong serius dengan orang HP berbunyi. Tiba-tiba harus kita putus ngomong dengan Duh. orang lain. Kadang lama sampai lupa karena begitu asiknya. Sehingga orang di depan kita bengong saja Allah subhanallah. Mungkin ada waktu-waktu untuk kita telepon untuk ini. Ini memperhatikan orang kawan itu penting, apalagi is istri. istri. Sebetulnya Pak, istilah sederhana yang selalu kita sebut, jika kamu dicubit sakit maka jangan menyubit. Kalau dicuekin begitu nggak enak maka jangan nyuekin lah itu ya. Mm-hmm. Dan ini perlu pembelajaran, ya, yang penanya perlu belajar ayo. Bawa suami Anda untuk bisa ngaji bersama, kumpul bersama kemuliaan ya. Dengar-dengar acara ini terus rutin dan rutin dan rutin, maka akan ketemu judulnya. Maka kami ingatkan kepada semua. Yang mendengarkan acara ini kok tidak dengan pasangan kayaknya rugi benar nih. Iya. Harusnya setel besar-besar radionya. Akhirnya kalau tidak bareng-bareng dengan pasangan, maunya ngeritik itu. Ya Allah, aku kenapa begitu, kenapa begitu. Karena apa? Pasangannya tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar. Ya, itu saja. Belajar ilmu dan perlu ilmu. Ilmu akan yang membangun. Ilmu yang mem menghantarkan kita. Ilmu yang membimbing kita. Tanpa ilmu tidak bisa. Maka suami Anda pun harus belajar. Allah alam bersama. Semoga ada solusi yang terbaik buaya ya. ya. Iya. Nah, kalau solusi beliau minta solusi tadi. Kalau solusi Anda ingatkan kalau Anda bisa mengingatkan dengan cara yang baik, Abang. Apa kekidan? Dari hati ke hati Anda ngomong dengan Dengan pelan Assalamualaikum Abang, mohon maaf dan mohon maaf. Katakan bahasanya, kalau saya sangat mencintai abang. Katakan, sehingga saya merasa indah kalau saya bisa ngobrol dengan abang. Nah, tapi kenapa abang kok tidak pernah merasa rindu untuk ngobrol dengan saya? Yuk kita bangun seperti apa? Apakah abang sudah nggak cinta? Kenapa? Enggak, saya cinta kok. Nah, dia ngomong gitu. Ada benih kan? Iya. Tinggal kita pupukkan, tapi abang cuek. Saya lebih senang kalau kita gitu. daripada nonton sinetron, buat sinetron sendiri deh. <laughs> daripada ngomongin kan, nah, gitu kan ya. Apakah saya sudah didengar berapa gampang? Jadi ada obrolan-obrolan yang sifatnya khusus dan sangat khusus iya. dalam irama bermanja-manja ria dengan pasangan. Ini perlu. Baik. Cuma langsung nunggu abang tuh kok begitu terus sih. Lalu <laughs> tersinggung, apaan sih? Bisa begitu. Baik, harus punya waktu khusus untuk mendiskusikan tentang problem dan kaidah. Jika ada problem dalam dalam rumah tangga jangan dibiarkan menumpuk yang akan menjadi bom waktu bermasalah nanti pada akhirnya. Masalah kecil segera selesaikan dengan cara yang sangat baik. Dan bahasa penyelesaian tidak dengan bahasa menuntut siapapun yang dan bukan dengan bahasa menuduh. menuduh bukan bahasa menuntut dan, menuduh. dan bukan bahasa menu, hmm. menuduh. Jadi kayak terdakwa bu ya. Nah, itu kalau orang uh, kalau orang dituduh dia akan mengelak, tapi kalau ditanya akan iya. menjawab. Jadi sudah kaidah dalam iya. komunikasi. Baik. Baik, silakan. Berarti nanti bikin statusnya langsung aja ya, nggak ditulis tapi di lisan ya. Kamu cantik hari ini gitu ya. ya. <laughs> Baik. Sahabat kita yang berikutnya jual hmm. ya. entok, bu, ya. Biasa jual entok dia. Ya, sebentar Dicabutnya waktu hidup atau mati sih? Hidup bu ya berarti. Ya haram lah, sakit lah nyiksa iya, binatang. Berarti masih hidup kan berarti kan? Tidak barangkali setelah disembelih lalu dicubut bulunya, nah, ya boleh-boleh saja itu. Tapi kan kalau orang beli di pasar nggak mungkin dipotong di situ kan bu ya dibawa pulang dulu baru dipotong kan? Hmm. uh, oh gitu tekan. Iya kan? Ya kita mau beli entok kan? Intinya begini, pulang, kan? Hmm. ibu. Hmm. Kalau misalnya dicabut setelah disembelih, ya, Sebab ya gak ada masalah iya. karena itu sudah diberikan. Anda kan minta izin, misalnya saya cabuti. Raim ridho setelah jumlah. Tapi kalau mencabut waktu itu kan zalim kepada binatang. Iya. Janganlah zalim kepada binatang. Tapi binatang nggak apa-apa. Main binatang nggak bisa bilang sakit-sakit nggak bisa. Hanya kau kau begitu. Zalim, zalim nggak boleh itu. Tidak diperkenankan mencabut. Apalagi bulunya semua dihabisin bundel gitu. Astagfirullah ya. Bulunya berbulu tangkisnya aja. Um, sementara menyembelih pun kita dengan pisau yang tajam supaya tidak tersakiti itu binatang. Baik, akan tapi kalau memang misalnya anda ada tempat penyembelihan, hmm. Anda tinggal ngomong, bulunya saya ambil loh ya, oke, halal. Tapi kalau mencabut di waktu hidup itu adalah dolim. Jangan biasakan suami Anda untuk berbuat Dolim. Kecuali dipotong tanpa harus apa? Tanpa harus menyakiti. Tanpa ya. harus ada yang dicabut. Iya. Dipotong enggak apa-apa. Kayak rambut yang dipotong itu. Dikurangi okay. gitu kan hmm. kepanjangannya. Hmm. Sakit itu. Satu bulu rambut saja satu dicabut sakit apalagi bulu yang yang gedenya ya. Yang gede itu Allah Akbar. Ya. Baik. Berarti masuk bapak haram karena berbuat dolim kepada binatang. binatang. Ya. Baik cukup Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Yaya yang di tengah tani ya. Kita ke Ibu yang ada di mana ini tidak disebutkan namanya Kang Riyad ya. Itu nyewa tanah disewakan kembali. kembali. Baik, menyewakan sesuatu yang disewa itu tidak diperkenankan kecuali dapat izin dari yang punya. Kecuali yang punya mengizinkannya, misalnya Anda menyewa tanah. Selalu Anda bilang, Bu, Salahnya tak sewakan ke orang lain. Maka kalau yang pertama mengizinkan maka itu sah dan boleh-boleh sah boleh, saja. Tapi kalau tidak tidak diperkenankan. Jadi tetap harus uh, minta izin yang pertama Bu ya. Iya harus. Hmm. Karena nanti di dalam pinjam dalam dalam sewa menyewakan ada tanggung jawab. Peruntukannya juga ya Bu ya. ya. Nah, kemudian kontrolnya untuk apa? Baik. Ya. Baik, cukup Bu ya. Pertanyaan terakhir kita ambil dari SMS 463. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada hamba Allah Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli Minta solusi Bu ya, ada seorang istri hamil tua, tinggal di rumah mertua, tapi selalu mendapat perlakuan kasar dari suaminya, padahal semua kemauan suami sudah diturutin. Kalau tidak diturutin, ancaman bakal diceraikan. Segala omongan kasar keluar semua, setiap mau tidur, istri selalu memijat, tapi di saat istri minta gantian dipijit, bagian lapak kakinya saja karena baal ya suami marah, bilang memeras tenaga aja. Terus suami usir istri sana pulang ke rumah orang tua <laughs> orang tua saya belepotan ke rumah orang tua saja gitu ya. Ya, bilang kalau habis lahiran pasti saya cerai. Jadi apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Allah. Tadi juga ada pertanyaan sebelumnya tadi, suami gampang cerita kepada ibunya sendiri. Ketahuilah wahai, nah ini kan permasalahannya lagi-lagi pada ilmu. Kami selalu mengingatkan kepada semua orang yang menjalin pernikahan. Jika kamu punya masalah, jangan gampang cerita kepada orang tuamu. Orang tuamu. Jadi kalau engkau punya masalah, jangan mudah cerita kepada orang tuamu. Sebab orang tuamu itu akan memandangmu dengan bahasa cinta. Sehingga apa yang kau adukan kepada orang tua akan dipegangi tiba-tiba langsung benci kepada pasanganmu. Ya. Sehingga pen, eh, repot. Sementara menantu itu paling malu kalau di, disalahkan sama mertua. kalau urusan dengan mertua. Oh, enggak benar masalah saja kita kadang-kadang ngomong sama mertua itu berat. Iya. Apalagi kok mertuanya marah? Marah-marah. Marah. Iya, Jadi dalam keadaan normal saja ada sungkan loh ya dengan mertua itu, ha? Apalagi dimarahi. Iya menjadi menjadi nanti antipati sudah enggak suka datang akhirnya tidak enak awal kehancuran rumah tangga maka wahai para pelaku-pelaku rumah tangga itu jangan sampai Anda kalau punya masalah mudah cerita kepada orang bahwa kalaupun masalah itu pelik sekali cari penengah tapi selain daripada orang tua. Kemudian sisi lainnya kepada orang tua jangan mudah ikut campur tentang urusan anak-anakmu kecuali mereka memang datang untuk minta tolong dan sikaplah adil ya. Jangan tentang anak harus dibela tidak. Kemudian ini adalah pertanyaan berikutnya adalah subhanallah Alhamdulillah Bagaimana seorang suami tidak pernah mau mijit istrinya itu? mana kasih sayang? Mana pengorbanan, mana pengabdian? Innalillah. Dan itu mungkin salah pilih itu dari dulu. Jadi wahai para istri, lihat. Wahai para istri, makanya dalam menikah harus benar-benar kita hati-hati. Kalau seorang suami yang punya jiwa lembut, mudah mengabdi kepada orang, maka sangat mudah dia untuk untuk mengabdi di dalam rumahnya sendiri. Mijat istri aja subhanallah, apakah tidak merasakan keindahan mijat istri? Siapa yang dipijiti adalah is istrinya. Ini bukan urusan kuli dan bukan kuli meras tenaga. Biarpun meras tenaga, tenaga untuk siapa? Yuk, mana orangnya? yang faham makna cinta? Cinta itu lihat. Kalau orang sudah mencintai capek kayak apapun akan dianggap itu sebagai sebuah perjuangan dan itu ada keindahan. Bahkan rela mati demi yang dicintainya kan begitu. Mijet tok gak mau. Innalillah. Inilah. Jadi akan tapi mohon mohon-mohon jangan mudah menyalahkan suami. Mungkin kita perlu tinjau istrinya dulu gimana milih suaminya itu. Hanya mengandalkan demi cinta, demi cinta melanggar orang tua dan sebagainya mungkin. Sehingga baru menikah sebulan terpeleng sama istri suami dan seterusnya. Ah, maka mulai adik-adikku yang mau menikah, pilih suami yang benar. Suami yang muda, agak sama. Itu kan kadang ada sebaliknya. Istri memperbudak suami. Oh, na'udzubillah. Ada suami hanya untuk cari duit, tak marah, tak. Kalau duit kurang, marah, tak. Eh boros-boros suami merasakan picitan seorang istri. Hah? Innalillah. Ini ada model-model semacam itu. Karena modelnya orang yang tidak kenal Allah. Tidak ngerti mana pengabdian. Itu mencari masalah. Kalau anda punya pasangan tidak ngerti Allah, tidak kenal Allah. Ya kayak gitu modelnya. Kalau kenal Allah subhanallah. mijat orang lain saja dapat pahala. Apalagi mijat istri yang melahirkan lima anaknya. Allah. Allah. Indah. Ya. Nah, Begitu juga istri mijat sang suami. Kadang-kadang suami istri sudah hamil suruh mijat sang Suami-suami, sebab itu nyuci baju segala macam indah lila Allah. Karena anak istri di depan televisi, suami di depan televisi, lihat. Sambil nonton televisi, sambil merokok, sambil minum susu, minum kopi. Istrinya sibuk dengan anaknya, sama sibuk masak. Itu nggak pengen mencoba megang anaknya. anaknya. Memang ada model, tidak ada. Tidak punya perasaan. Subhanallah. Cinta itu bagaimana? Cinta itu tidak akan memperbudak. Akan tapi cinta akan menjadikan dirinya budak yang dicintainya. Kata Imam Ali, jadilah engkau budak istrimu. Pasanganmu, wahai istri, jadilah kau budak suamimu. Artinya apa? Jiwa mengabdi. Itu harus ada. Saya sebagai seorang, Anda sebagai seorang mengabdi apa yang diinginkan istri. Mengabdi. Berjuang untuk istri karena Allah. Istri pun demikian yang dipikirkan. Maka tidak akan terjadi perbudakan. Memperbudak tidak ada. Akan tapi diri akan dijadikan budak untuk pasangannya. Mengabdi untuk pasangannya itu indah. Jadi semuanya karena jauh dari pendidikan Nabi SAW. Makanya kalau berguru cinta, berkurulah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru cinta adalah Rasul, Anda akan menentukan keindahan. Tapi guru Anda adalah film. Eh, tiba-tiba istri pintar nuntut. Gara-gara film. Suami ngerti selingkuh. Gara-gara film. Film dan seterusnya. Bagaimana sikap Anda? Anda harus duduk manis, harus ada penengah. Tidak boleh itu terus-menerus. Kedoliman semacam itu. Ada duduk manis, harus ada penengah yang menjelaskan kepada seorang suami ngomong kasar. Mana keindahan? Dan kami yakin, suami pun tidak menemukan keindahan. Kenapa? Dia biasa ngomong kasar. Jadi apa yang diinginkan? Dari sebuah jalinan itu kalau bukan keindahan yang sesungguhnya. Allah. Baik. Jadi, ketahuilah bagi seorang istri, langkah Anda apa? Anda harus, Anda berarti Anda tidak bisa bicara dengan dia. Karena modelnya adalah orang yang keras nih. Iya. Akan tapi harus ada penengah yang menjelaskannya. Dan semua diukur dengan kemampuan Anda apalagi dia berbuat dolim dan seterusnya. Kalau berbuat dolim betulah. seorang istri yang didolimi oleh seorang suami, maka kalau dia bersabar adalah sebuah kemuliaan. Akan tapi jika tidak mampu, maka dia berhak untuk memilih pisah. Akan tapi ketahuilah membenahi, membina lebih dahulu kan dari membinasakan ibaratnya gitu loh. Jadi kita merawat dulu, mencoba, mencoba adalah tetap diutamakan. Jangan buru-buru minta cerai dan itu adalah bukan sebuah kebaikan kalau langsung minta cerai. Tapi kalau ini yang diancam bu ya, diancam. nanti pas giliran melahirkan nanti saya ceraikan. So, Ada suami yang rendah yang suka mencerai. Suami tidak baik. Apa yang Anda pertahankan dari suami semacam itu? Hmm. Kalau memang suaminya semacam itu, Alhamdulillah. Dan mungkin saja seorang suami karena menghati sudah tidak tidak, tidak baik, tidak cinta dan tidak punya iman sehingga mudah sehingga dari awal dalam mukul mereka mencerai. Anda tinggal tunggu saja. Yang penting Anda berusaha. Ya. Anda berusaha baik dan seterusnya. Di saat Anda dicerai, ketahuilah Allah akan memberikan yang lebih bagus daripada suami Anda. Amin. Baik. Insya Allah Bu ya. baik. terima kasih Banyak pertanyaan via telepon dan juga SMS Cuma limit waktunya ya <laughs> Insya Allah kita nanti sambung lagi Bu ya Kita kembali memberikan nasihat indah pagi hari ini Untuk sahabat-sahabat para suami-suami dan istri-istri yang soleh-soleh Baik, bangunlah semua jalinan itu karena Allah Dan dekatkanlah pasanganmu kepada Allah Jangan anjari mereka untuk melanggar Allah Karena jika engkau anjari melanggar Allah Engkau yang akan dirugikan pertama Sebelum orang lain pengkhianatan, kezaliman dan seterusnya. Maka ayo kita bersepakat semuanya. Dalam rumah tangga kita harus kita sirami dengan ilmu-ilmu. Belajarlah cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana anda, anda belajar cinta dengan Rasulullah, maka ketahuilah anda akan menemukan cinta yang sesungguhnya, yang disebut dengan cinta abadi. Tidak hanya mengantarkan kebahagiaan di dunia, akan tapi nanti di akhirat pun akan bertemu dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini saja Semoga Allah menjadikan kita semua yang hendak menjadi saling mencintai karena Allah. Dan yang sudah menikah, semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada pasangan kita karena Allah. Menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada pasangan kita. Dan yang pernah berbuat zalim, semoga Allah lembutkan hati mereka. Sehingga akan berubah menjadi kasih sayang, keindahan, pengabdian, pengorbanan kepada pasangan. Dan semoga Allah mengampuni kita yang pernah berbuat zalim kepada pasangan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidup indah di dunia, indah di akhirat. Berkatil Habib Muhammad SAW. Al-Fatihah.